Bismillahirrahmanirrahim wal maqalah al hadiyatul isrun. Wal maqalah tu te maqalah al hadiyatul isrun kang kaping 1 lan 20. Iku ngene. Ikhtaro ba'dul hukama i arba kalimatin. Ikhtaro milih sapa ba'dul hukama sebagiane pira-pira sing bijak. Mesti ahli hikmah ahli sunnah rasul, ahli wong sing bijak. Mile arba kalimatin ing papat pira pro kalimah. Manane kalimat yang memiliki arba jumlah dan tegese papat pira pro jumlah. Di jumlah itu satuan kalimat yang wis di kalam nih. Min arbaati kutubin saking papat pira-pira kitab wiyatin kang bangsa langit. Min Taurati saking kitab Taurat. Terus ada ahli hikmah yang menyimpulkan Taurat itu menjadi empat kalimat empat nasihat empat pegangan siji man rodiya bima atau huwa istaro hafid dunya wal akhirah man desapani wong rodiya iku ridho sapa man manan ridho iku puas seneng banget bima klan perkara atau kang wis hu ing mas sapa Allah taala wa taala menar rezeki sang rezeki wong sing ridho banget ambek apa saja sing no Allah mesti istaroha mengko bakal istirahat sapa mesti rileks sapa eh sorot tegese ilang sorot tegese dadi apa tak abu apa repote man ku daiban iku ilang sing ana wong ribet ya mergo golek sak dhuwure wong ngerti ribet bojo sitok ben loro-loro ben telu wis ribet tok napa di bojo elek ben bojo napa juga ah, ya wis ribet tok di bojo cerewet kepengen meneng malah ribet tok ya ngenteni setrup kena bojo cerewet kepengen meneng ya ngenteni apa setrup milah distruk bet cerewet Nah cerewet alhamdulillah. <laughs> Kemukung nganti mati nopo cerewet. <laughs> Soro mongko dadi apa ta'abu apa payah iman iku daiban iku ilang. Fit dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Allah ya korban perainan ya, mulane gampang rido dadi wali no. Biasanya kalau masuk Jogja setengah kali, wow jam setengah sekawan maksudnya. Gak melok sekolah, melok liburan. <laughs> Tapi kalau seneng on, berarti bangsa kita kaya, Isi iso liburan no. Oh. Wa minal injili lan sangi injil. Nah keterangan sangi injil ngeten. Man hadama syahawati azza. Man disapani wong hadama iso ngruntuhno no sopeman. Asyahawati yang berapa syahwati Eman tegese wong taro kakang tinggal Musta kotin nafsi Eng barang-barang sing diberantani nafsu nafsune Azza mau luhur sopeman. Soro tegese dadi sapa man iku kawiyan iku kuat di dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Di orang yang bisa mengalahkan syahwatnya pasti dia akan kuat di dunya wal akhirat. Kuat ning dunya mergo ora tergantung wedok, ora tergantung dunya, kuat ning akhirat karena itu ndak bebani nanti. Nah ning dunya kowe katut wedokan sing haram, ning dunya yo ya berat mergo tergantung ning akhirat jadi hisab, jadi berat. Sok kowe kabeh berat terus tak jamin wis ora usah tak kok contohnya contone wong liya. Sok kowe kabeh ku berat. Gue nak bar ngaji gitu, tobat kita ora. <laughs> ora tobat ya apa-apa pangerane sakit sepurane. Wa min Mesti ya tobat tapi ora usah tenanan, mal tenanan ra iso ora bakat. Nah, dorong tasawuf ngoten ya, jarang tasawuf itu nyifati manusia tobat itu mau goro. Di kita terlatih mensifati Allah itu tawab zat yang memberi tobat. Kita tidak ingin tobat lah, baru kait ke Allah, baru kait susulannya Allah. Akhirnya kita gitu ditakdir nopo tobat. Makanya terminologi fakih itu harus dikurangi, meskipun fakih itu baik, tapi kadang-kadang harus dikurangi. Pentingnya dikurangi adalah kalau kita terlalu fakih itu selalu mengisnatkan, ya. mengisnatkan itu merumuskan bahwa semua perilaku itu dari kita Wong ora disepuro pangeran nak tobat. Seakan-akan Allah itu butuh tobat kita untuk diterima. Akhirnya kita bikin syarat tobat itu getun, komitmen ra bakal baleni. Iku rai-rai kok sampean kan yo angel. Apa ada pantangan ojo oh, baleni iku piye Wong ro sing sitok wae jek eling sesuk yo kepengin menang. <laughs> Ngono iku wis ra usah tobat ngono iku kuwi iso kan. Ora iso, ora usah ngono. Wis pokoke apa iku tawab, sing akeh memberi tobat. Jadi kira kepengin lah lala bersolat salat astagfirullah. Ngono apa wis seneng. Piye-piye Allah iku ora butuh ibadahmu, ora butuh benermu. Mau Allah butuh ngakoni bahwa yang kita dapatkan semua itu kabeh kersane Allah nikmate Allah makanya ini penting ya. Malah kalau ini dungo favorit niku dungo sing diajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu berkali-kali ngajari kita gini ya Allah, jika amal kita, amal saya, amal kita tidak sampai, nggak layak untuk menggayoh atau mendapatkan corong corong getek, getek rahmati jenengan. Tapi rahmati jenengan cukup getek kita. Itu contoh gampang wong menek wit itu. Misalnya wong gedek ada wit kok gantare ra cukup. Aja kok darani ki terus ra iso entuk buah, iso wae buahe ceblok. Artinya kita gak usah terlalu percaya ikhtiar kita kita ini siapa. Saya ulang lagi ya. Misalnya ono wit klopo atau wit pelem, terus gue karena gak gitu nganggu gede gantar. Cara mereka apa gede Gantar. Genter. Terus genternya murah cukup. Kamu jangan terus berkesimpulan rabakal untuk buah. Rahmatnya Allah nggak terbatas. kowe ra rasa genter, buah ceblok. Kayak gue saya gue mangan pelem padahal radiwite, lalas tiga wong. Ya sembuh pangeran apa ngrasakno gampang. Kayak kamu-kamu kan yo ora tau kepengin tobat kepengin ngaji. Aku roh cilikmu mesti kepengin dadi wong sugih. Lu ngerti-ngerti ceritane piye jujuk ngaji naso nasoihul ibad. Lu oh, nak gak mati pangeran gak so Aku yakin ayo ora di sing dicita-cita ngaji naso ibad. Ayo ngaco. Ayo ngaco. Kau ono kan? ngerti-ngerti kancane-kancane ngandani terus ngaji, rodok mutong ngaji, frustasi <laughs> ngaji, ngerti-ngerti ngaji. Iku kabeh rahmate Allah. Gak iso kita untuk rahmat mergo amal amal kita iku opo. Mulane ana ayat walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin afata walakin Allah yuzaki mayasa. Umpama ora rahmate Allah iku ora iso kita dadi wong bersih ra iso. Tapi Allah yang membersihkan kita. Sing ngerti-ngerti kok kowe seneng ngaji. Aku yakin asal wong Indonesia mulai sing bosan melarat. Oh cita-citane udah di bos. Oh, Wes iku serang arah ben dadi wong ngaji. Wong kula udah kenangan. Ini cerita-cerita nyata. Niki cerita, tiangnya pun kabudut mereka cerita ini. Pak Zain itu sudah profesor penarektor di UI. Nanti cerita kulo, Pak cita-cita kulo cilik kulo jadi bos tebu. <laughs> Perkara ini kayak cilik kulo agar apa jaluk tebu dia mau londo. Jadi roh mandor tebu kok pengen sampai dulu kok jadi mandor tebu. Jadi beliau umpama tuh kuti disebut dia orang mandor tebu. <laughs> Artinya gini, semua anak-anak itu kan punya cita-cita sesuai konteksnya. Lalu umpama itu dituruti pangeran tak kebal wa minah minkum kebal ya kan. Ya, Jadi sebarokai rahmat Allah kita bisa seperti ini. Nah, makanya tensi fikih itu ya dikelola tapi tidak usah berlebihan. Kita harus kadang pakai tensi tasawuf meskipun tidak seluruhnya itu tadi. Kabeh iku kabeh mergo rahmati Allah. Amal kita tidak cukup. Ya kula baleni malih, makanya Nabi donga Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka farahmatuka ahlun antab luhoni. Ana sing maca antubal digoni tapi sami mawon Ya Allah jika saya tidak layak mendapat rahmatmu maka rahmatmu yang layak mendapatkan saya. Artinya gayuan kita, amal kita ini rahmati Allah orang-orang gayo. Tapi rahmati Allah cukup untuk menggayuh kita. Kok kita di dasar jurang pun Allah cukup menggaya kita. Kalau di kitab tasawuf, mau lebih ngeri lagi. Ada seorang ulama ditakoi, andaikan tobat mengetuk pintumu, kemudian tobat bilang saya ingin ikut kamu. Lalu reaksi kamu gimana? <laughs> Dari wong tasawuf saya tidak butuh tobat, ya. butuh kubek pangeran. Ya. Karena apa? Sebetulnya ini kan disiplin ilmu saja. Saya ulang lagi, ini disiplin ilmu saja. Rumono ya. Awas kena salah paham. ada wangi melak macet. kalau <laughs> macet tuh sumpah ngepol. Ngomongan kalau setengah loro jadi bogem seneng. Jadi Indonesia rasido punah ternyata jadi kelar perainan. <laughs> Sumpah nang ora cilik-cilik dolan model ngono ibuke kadang yo maton macul ya Allah rahmate jenengan cek jembare. Wong anak wong maton kok wisatane tok Jogja. Yo ngono ku yo blonjo, yo selfie. <laughs> kadang tapi kayak Indonesia. Lho aku wong parek pangeran, gak ngono iku ya seneng wae. Ora koyo kowe. Kowe ku wong drengki. Gara-gara preino Jogja macet, repot kabeh. Anjen pegane grutu ora tau ora wong liya seneng kok ikhlas sih. Dadi uteke wis elek. Ora oleh utek ngene iku ora oleh. Ngono kok daftar wali ku utek hasut tok. Paham ya? Sing seneng Jogja macet ya seneng, ra macet ya seneng cara roken. Padha wae dhuwitku. <laughs> Rezeki padha wae macet ra. Sedine mati no. Ana ora anak wong melarat engkek selfie nangis gitu. Ya Allah, ternyata sing seneng ra anak presiden tok, ora anak ibu bapak, anak wong melarat ya iso seneng. Ora usah eling non abuke melarat ben lali <laughs> bener. Matang dadi kiai ku gak insirahu sadri. Ya. Mulane sing mulane ora wali-wali. Tak delok daftare dorong mlebu mergo uteke ku jek napa? Hasud. Wali ono KPU nih sembrono, ono KPU nih, kan. Ono daftar, ya, ono registrasi, terus ono ono bendara nih, <laughs> ono cangkemmu mas. Eh, dua ya, pikiranmu. Gayane juga tetap seneng dua itu. Gaya tol. Nah, juga tuh seneng dua. Ya, ya apa-apa mas. Dua kena wong soleh juga apik. Jadi, kalau justru udon sih. Jadi kalau balik ini maling. Allahumma illam agun ini dalam kitab tasawuf cara berpikir begini fakih itu kan misalnya gini kita tahu dulu cawe itu atau tahu pacaran terus tobat itu satu mencabut dari dosa itu dua berkomitmen tidak ngulang lagi terus tiga itu tertanam terus di otak kamu di hati kamu sehingga anda ingin ngulang lagi sekian aturan oke itu baik ya dalam disiplin ilmu itu baik tapi kata orang-orang tasawuf itu begini andai kan tobat itu butuh syarat maka Umar tidak akan tobat apa Umar itu hidayah itu istighfar sih? Coba orang-orang kafir kan raro istighfar. Coba sekarang Umar itu untuk hidayah itu malah pas sampai niat mata ini adi. Singkat cerita Umar itu kan mau bunuh Muhammad. Innahu sobe. Ini kalau ya tentu dia nyebut Muhammad sama itu. Aina Muhammad. Innahu sobe. Mana Muhammad? Mau saya bunuh. Dia tuh bikin aturan baru di Quraisy. Setelah dia bawa pedang membunuh Muhammad karena dilakukan sobek. Sobek itu yang keluar dari agama konsensus ya sobi unwa terus ketemu di jalan temannya kamu mau kemana Umar mau bunuh Muhammad LLI wong kures dia punya ajaran baru kalau apa mata ini Muhammad adikmu es ikis katut Muhammad nak ngono urusi si adikmu sehingga cerita Umar itu mau ke adiknya ketika di adiknya ternyata di Ebe bujune itu belajar surat Toha Umar pas di pintu e, masih belajar di ruang tamu itu Toha ma anzalna alaikal Qur'an apa litasqa illa tazkiratal lima yakhsha tanzilam mimman khalaqal ardu was samawati ula ar-rahmanu alal arsy toh nuwangi sumber mahadha hadza biqaulil basar tidak mungkin seperti ini karangan manusia dan Umar menjadi tobat Andai kan yang dikatakan orang fikih betul, gak ada orang iso tobat karena nggak ada permulaannya. Syarat tobat kudu istighfar sih, dia ora tahu. Istighfar. Syarat tobat kudu deprok sih, ratau deprok. Makanya ilmu tasawuf itu penting untuk menjaga konstitusi bahwa Allah lah yang memberi hidayat kita. Lah yo iya, umpama tobat itu syaratnya ada mukadimah. Paham ya? Resik-resik se istighfar se. Lah apa Umar tahu? Istighfar, tahu resik-resik. Se. Makanya kita jaga konstitusi ilmu itu kita jaga. Kalau ngomong tauhid ya seperti saya ini, persis seperti saya ini. Tapi kalau ngomong syariat ya seperti yang dikatakan fikih dan semuanya sama-sama benar. Sehingga ulama-ulama kita ya kadang ngedikan fikih, kadang ngedikan tasawuf untuk menjaga tadi ini sama-sama konstitusi ilmu. Ya itu kan ya sudah seperti itu harus seperti itu. Ya sekarang gue ini loh, gue ngaji nasihul libat apa ada yang terbersit gue ngaji aku kan nggak pernah. Baru kayak diutang akeh bingung ngaji, baru kayak bingung ngaji. Jarang mau ngaji berdasar seneng, hampir gak ada naik kuburan, nas, ah, gak ada orang sumpek, gak payu. Baru kayak ada orang sumpek, kuburan. Nah, akhirnya kuburan sedilu-sedilu wong ayam. Kalau barang nak ziarah ya mau setengah jam. Tapi wong bingung lah tokoh mentung mriki pinten-pinten tigang dinten. <laughs> Bar alamat ya wah. Lah batur ini kita di kantos kuburan niki ngono apa kula utang kula kuat, <laughs> pokoknya agar fokus salah satu ayam wis. Alamat. Napa? alamat. Serau sahabat takok no, yus, mesti ngono agak-agak ngono. Nah, wong normal yo setengah jam, suwi-suwi ini rong jam. Juga mereka abe deres ora perkara ziarah tok. Bonelengi lengi, Terus sehingga ana ayat laula antadarokahu ni'matum min rabbih lanubidha fil ara'i wa huwa masmum fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin. Nabi Yunus sing kekasih Allah wae entuk rahmat yang mergo campur tangane pangeran. Ora perkara Yunus iku bener. Jenenge nabi kok tindak gak pamit itu salah. Sampai Quran seno abako abako yang minggat is abako ilal fulkil mashun hama fakana minal mutahadin faltaqamahul hutu wa mulim. Jadi Allah sendiri gelari Yunus itu wong sing minggat. Lan orang sing dikritik disalah disalahno mulim itu disalah disalahno, malum malum itu disalah disalahno. Wong Nabi kok dakwah rong tuntas wis mutung, mutung minggat. Nabi kok mutung lah, sih Nabi terus piye? Wes, mutung. Barang melok kapal, kapal wape e tenggelam zaman dhisik wong cek pangeran. Nah, ono kapal pe tenggelam, pikirannya ono sing wong minggat. Diundi. Diundi kena dekne. Dari ngomong kapal wong bela-bela. Ampun jenengan itu baleni malih nak merobot jenengan. Baleni ada yang telu tekene ini terus. Akhirnya dekne tahu diri nyemplung diri jadi orang nabi itu dia main kalah. barang nyemplung wong dekne biar biar nabi kekasih pangeran. Pangeran ya unik, nabi lah ya dihukum. ya pangeran. Tapi ya orang tega, mulane penting kekasih pangeran. Bar kekasih pangeran salah sidik-sidik ra apa penting kekasih pangeran. barang nyemplung nawa segoro duntal iwak jadi wong-wong sing wa paus ora sing wa opo wis padha ra roe lah. Kula bolak-balik matur penting jelas kayak Pak Tri wis mesti gak mungkin sedeng. Barang diuntali wak si wak nun boy wak paus wae sing gedhe lah. Dek niku cita-citane mau sitok. Iku bedane kekasih pengiran be ora. Saku matilah yang penting dalam keadaan maca tasbih. Akhirnya mau sebaya. Subhanak la ilaha illa anta subhanak ini kuntu minat minat zalimin. Gusti pangeran namung jenengan kula niku wong sing zalim. Mesti zalim maksud zalim Nabi wong rong dikongkon minggat, rong dikongkon hijrah kok nabo Hijrah. kau itu minggat. Malaikat itu ya rapati pinter, tetap pinter pangeran. Mulanya raiso malaikat pinter kok pangeran juga ya raiso, tetap malaikat itu rapati pinter. Malaikat matur pangeran lucu, ya Allah, <laughs> nama ini saya kenal tapi kok remang-remang. Koyoknya tapi saya kenal jadi. Mereka biasanya kan wiridan yang masjid kan jelas. Iki wiridan tapi di Iwa, iwa ini jeruh, Skoro, cek peteng bisa. Terjawab pangeran, ya iku kawulaku Yunus. Wiridannya saya iki ulirih, melane kira kenal. Melane malaikat itu rasa detail pangeran. Mulane ki penting kerjasama iku mbek pangeran. Malaikat iku gampang. Mana dari dawe ini hati sadis sih, ono wong mau cawe dan iki iki, dawe pangeran ansaitul khafaduta, maka malaikat pencatat tak paringi lali, lalah do busak busak dewi. Lalu kira di wiridan iku melane rawan jaga catet. Aku duwe melane kayak cowok diri aku. Nanti <laughs> aku di wiridan. Sing jaminannya apa? Ansaitul khafaduta. Nanti para pencatat dosa itu tak paringi lali. Lah kowe ora makome anut aku duwe ya. Ora ngarat ijazah to kowe. Wah. Tambah fasek ngene wis fasik ini Ngene raka ruan karuan dikek ijazah ngono tambah. Dua ya, Gue senang ora bakal tak kayak Masuk suap biro-biro ora bakal tak Orang iso, orang orang biro orang iso Gue tetap orang iso. Kecuali aku untuk ilham kau pangeran wis diulang paling gue pe mati lagi tak warai singkat cerita terus Allah dia ini wiridan singkat cerita wiridan itu barokah sampai terus Nabi Yunus didawi malaikat kue saiki wis dititahno pangeran iwak singuntal kue udah di masjid jadi perasaan ini ini juru iwak juga ini juru masjid itu nabi jadi cita-cita terakhir PK Budut itu mau tasbih padahal dalam keadaan dia disalahkan Allah karena tadi minggat tadi minggat sedurungnya diperintah ini masih pakai bahasa Quran abakau itu maknanya minggat karena tidak bisa dikatakan hijrah hijrah itu kan sesuatu yang terpuji karena tidak mendapat i, izin paham ya kalau Rasulullah ke Medina kan hijrah karena dapat izin memang ini tidak bisa dibahasakan apa hijrah Makanya Quran bahasakan iz abaqa ilal fulkil mashun fasahama fakana minal mutahadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Apa kata Allah berikutnya ini resep. Kenapa saya ngaji di sini tak tutup dengan tasbih malam ya tak tutup dengan tasbih sore tak tutup dengan tasbih kata Allah falaula annahu kana minal musabbihin lala bi fi batnihi ila yaumi yub'atsun kalau saja dia tidak membaca tasbih, pasti saya hukum dan dia terus ter tertelan oleh ikan itu. Intinya penyelamat dari semua kesalahan dia adalah membaca apa? Tasbih. Makanya itu sirinya. Kenapa anak saya tak beri nama tasbihan saya dulu bilang ke istri saya, wes ben anakku bobi seling seling-eling tasbihan. Karena apa ya? Ya itu tadi. Sudah akhirnya dia baca tasbih terus ikan jadi masjid nyaman deh Baru dia mulai nyaman karena dia merasa perasaannya di masjid, ya sudah happy saja. Happy dia, happy dia di di masjid tadi perasaannya beliau di di masjid. Tapi tadi malaikat kurapati faham, Remang-remang terus takok dijawab itu Yunus. Yang penting dari semua kata kunci itu adalah akhirnya Allah ngendikan laula antadaru rokahu ni'matum mirabbihi lanubi dzabil aroi wa huwa masmum fajtabahu rabbuhu jadi kaya apa wong iku salah kaya apa wong iku bener hakikat sing tok ning gone manusa adalah namung fadole apa mlane nek ana terlalu mensyaratkan amal iku ya syariat dan itu harus kita dukung biar kita butuh nopo syariat tapi kita juga butuh ilmu hakikat ben iman mbek amal ora iman mbek ikhti ikhtiar karena iman ya bahaya. biar biar hmm. cara hakikat la haula wala quwata napa illa billah. Nah ini penting lah terus. Makanya aku lah kadang sering guyon itu tobat ya apa orang sekarang Sementing ku kowe ku yakin nak cepet disusul di Mana Manane tobat tu balik dengan pangeran. Balik dengan pangeran imma bentuk itu obat sing formal sing diterangno fikih. Wah imma ngerti-ngerti kamu ditarik oleh pangeran, diambil. Ya sudah tahu-tahu ya tobat mana tobat tu balik ning Allah Subhanahu wa taala. Manane tabayatu butauban manane maknane iku napa roja roja. Kita kembali ke habitat asli, iku ke fitrah kita sebagai manusia tunduk ning aturan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Lah nak kowe tobat mbok kei lalu ubar tobat apa memenuhi syarat? Lah ana kok wong kafir masuk Islam ora raro carane. Tobat ayo. Akeh gak Nah, kalau kau nanti cerita Kali Joko. Kali Joko ketemu Sunan Bonang apa ngaji tapi begal. Ayo jawab. Enggak pertama ketemu kanan benan lho, kabeh ngaji apa begal. Apa begal, tapi malah jadi wali. Sing sowan apa ngaji malah jadi wali. Sing sowan sing gawa kerdus ngaturi kiai ini satu sewu malah jadi wali. Sing ketemu mergo begal. Jadi wali mergo Allah. Mana Pak Mustafa sing ini ora mesti wali. betul betul betul hasil tuh bos iso ae iso so namanya mati insyaallah iso saya kau josik marai ujub. Jadi wali saya gitu terus tapi ran wali melete. aku sing ra Mari ngomong ra ikhlas mesti aku mesti ra ikhlas. Wis wae eling-eling, eling apa? Kulon pesen tenan nggih, pokoke fikih ya kita jaga, hakikat ya kita jaga. Fikih kita jaga karena kita butuh aturan. Nggih butuh nopo? aturan. Tapi kamu jangan terlalu feke, nanti repot. Podo karo batasi rahmate Allah. Nanti kalau suwun sering dengar nih Allahumma ilam akun ahlan an abluho rahmataka farahmatuka ahlun an tabluhoni. Jika ya Allah amal saya tidak layak mendapatkan rahmat engkau corong Jawa ke iso gedek, ke iso gayoh, tapi rahmatin jenengan tetap sakit gak? kaya. Kaya apa Khalid bin Walid, orang yang kafir berdua tenan. Perang Uhud kalah itu iya mergo strateginya Khalid bin Walid zaman dari panglima tiang kafir. Tapi kayak apa ketika Allah menghendaki Khalid tobat diambil begitu saja mudah dan Khalid kepikiran masuk Islam. Khalid itu masuk Islam saat membantai pasukan Islam yang perang Uhud. Bareng roh wong Islam kalah, itu Khalid iman. Perkara dekne iku bareng duel iku ngerti kan mulai dulu ada jasus intelijen ya ini ada jasus strategi Muhammad adalah orang para pemanah itu gak boleh turun dari gunung kalau turun dari gunung maka kalah terus Khalid tahu itu tahu itu mereka pikirannya Khalid ya rada beling Khalid cek kafir ah rugen rugen kayak babon goni marah meden. Tentu ini sahabat yang kayak Abu tidak kayak Abu Bakar Umar. Wah rugen rugen ini sahabat sing ini rugen rugen. Jadi ojo no sahabat sing ngono iku sing Abu Bakar Umar. Wah sing keriting-keriting lho pokoke terus iku bareng Khalid ngerti wah gampang ya. Singkat cerita perang Khalid kudu kalah. Gunung Uhud tuh coba yang kayak gunung putih. Sing malam pire putih. Merapi ora bun. Nak gunung samono kan manah kok dhuwur ra so gunungnya paling dhuwur sak musala iki ora nganti penuhun. Malane nak manah dong isor ya kena ya mati wong pancen endik. Nah, cara gunung Merapi Semeru kan pemeneh Krakato. Juga dhuwur malah mati kena meledak. Nah, dan ya aku gunung Merapi kan panah leyang tuh dul dul paham ya. Brand apa-apa. kau di brand kau dua kau ngisor kan kamu apa-apa. Paling rasanya kok jatuh, wis <laughs> ngisor. Florian sering dolan nang Merapi nu, Bebas jada, bareng ngerti nak jada ku maknane <laughs> ora bener. maknane itu. Maksudnya wedi di keceblokan Merapi malah repot. Singkat cerita akhirnya Khalid itu nggak strategi. Terus sahabat sebagian medun. Sawangannya kalah, lempar handuk, mah dilepas. Dan itu dulu di sistem perang dianggap lempar handuk Akhirnya sahabat sing mau, sing ruhin-ruhin mau medun. Mustafa ibu ya ibu nendur akhirnya medun bisa mus orang orang hendak. Kayak pertama ibu bawa langsung sesuai medun. Warga mati, wah nanti eh, tindak ruhin anu kan bahaya medun. Mustafa lah medun akhirnya. Ya, akhirnya medun. Sing nendur ruh karek sahabat termasuk Umar, Abu pokoknya yang papan-papan atas sing imane wes pakai rolas Ternyata holit itu gak orang mulai, mau muter tok. Jadi sawangannya lempar handuk dia agak mulai tapi muter muter pas tok waro al jabal di belakang apa gunung pasukan ini kon munggah itu tadi terus nabi hanya bersama sekitar 12 orang di panah singkat cerita Islam itu kalah tapi yang menjadi pikiran Khalid Islam itu ini cek mati nih Muhammad sing nyulayani perintah ini ini meneh ada wong liya balani dewa nak nyulayani dihukum itu cara carane mikir Khalid wah ini nabi tenan kalau <laughs> balani malah ora mikir Khalid cek kondang ya Muhammad Nak omongannya dilanggar, dilanggar kancane dhewe masalah, kemudian dilanggar wong wong liya um. Mikirin. Jangan-jangan ini nabi tenan. Mulu terus menggelayut. Kita nabi tenan deh. Mereka bareng sekarang wong rolas di mana yo tenang ya. Terus gak mungkin wong ngadepi mati tenang nak gak nabi gak mungkin. Terus saya Khalid mikir, wah Islam nak beri bariki ke Islam. Iku pangeran. Dadi ini untuk hidayah itu ora perkara wiridan ihdinas siratal mustaqim istighosan sik Melak toreko sik ora. Mergo Allah ya faluma yasa. Justru dia untuk hidayah itu bar merangi kanjeng Nabi ini ukur. Koyok Sunan Kalijogo untuk hidayah itu bar niat bekal Sunan itu Iku pangeran. Kayak gue ngaji berkagian masalah ini. Gak popo. Paham ya? Orang ikhlas tuh gitu. Ora popo, maksudnya ora popo. KPU hidayati Allah. Ya, tapi kita tetap jaga prosedur syariat. Wis kadung Islam nih, yes, yes, yes pokoknya yes. penak pokoknya jadi kiai ini Indonesia. Boleh kiai hakikat yo akeh, kiai syariat yo akeh, kiai mubalik yo akeh, kiai dukun yo akeh, kiai laris cop politik ini gitu. Agak kiai proposal ya. Agak soal alhamdulillah Indonesia lengkap sing kiai model piye wae. Alhamdulillah disyukuri ora usah ngeluh. Ya eling-eling ya jadi tobat Iku eling-eling sepoe anut kulos sepoe dungo apa apa lo ya sepoe mungkin ditulis piamba piamba. Allahumma ilam akun ahlan an ablu rahmataka farahmatuka ahlun antab luhoni. ya Allah jika amal saya atau kahanane awak kuyura layak untuk rahmatin jenengan rahmatin jenengan sing selalu layak mendapatkan saya apapun tercebur kita neng lembah jurang sekalipun rahmati Allah tetap cukup Ya contoh gampang ngeten nggih, misalnya sampean kecemplung ning sumur. Kecemplung ning sumur sudah tidak berkutik sama sekali. Kamu tidak mampu naik ke atas. Tapi orang lain yang lebih kuat ketimbang Anda karena di atas itu orang normal lewat kali, apa tali, lewat fasilitas disilai ondo ku iso Artinya apa? Kita saja punya contoh kita lemah orang lain bisa menolong apalagi Allah Subhanahu wa taala. faham ya? Artinya kita saja pernah lemah dan bisa ditolong orang lah lain. Apalagi yang lain ini maknanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat bi bisa. Orang ini mau bisa tapi sangat bisa. Jadi kalau amal kita tidak cukup untuk mendapatkan rahmat Allah, rahmat Allah selalu cukup untuk mendapatkan ki